Saat ini kita berada dalam situasi yang dimimpikan oleh saudara-saudara kita di Gutoh, di Suriah. Jangan lupakan kalau pertarungan antara hak dan batil tidak pernah berhenti apapun yang terjadi di negeri ini. Karena waktu bagi Allah menzahirkan Islam itu sudah terus berlangsung tidak akan pernah terhenti walau satu detik pun tidak akan pernah mundur. Dan saat ini sudah memasuki babak puncaknya di mana Gutoh sudah mulai dilululantahkan. Seperti mereka sudah mengatur, mereka harus dihancurkan. Pertama Dar'a, kemudian Homs, kemudian Latakia, kemudian Rokoh, lalu Idlib, kemudian Aleppo. Dan saat ini pertanyaannya kenapa harus Masjidil Aqsa? Untuk Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, kenapa harus dari al Aqsa? Kan bisa dari Masjid Nabawi juga ya. Masjid dari Masjid dari Mekah juga kan bisa naik ya langsung ke Masjid Sidratul Muntaha atau dari Madinah pun sama. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Berarti ada pesan-pesan luar biasa. Apa itu? Mudah-mudahan malam ini bisa kita keluar bersama. Ya, sampai jam berapa? <laughs> Baik, mengalir aja ya. <laughs> Baik, yang para buluh lihat ini, ini yang disebut dengan Baitul Maqdis. Ya. Atau orang menyebutkan Al-Aqsa. Ya, yang disebut dengan Al-Aqsa adalah areal seluas ini. 417 sampai 454. Ini 454, 417. Ya, panjang dan lebarnya. Dulu berdiri istana megah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Namun karena sepeninggal Nabi Sulaiman, keturunannya ini berperang antara Rahbaam dan Yerbaam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, Bani Israel pecah menjadi dua. Ada yang di utara, ibu kotanya Judah, ada yang di selatan, ibu kotanya Israel. Judah dipimpin oleh sepupunya uh, atau ponakan Nabi Sulaiman. Ya, Yarbaam. Ya, atau yang di bawah itu Rahbaam, putranya Nabi Sulaiman, memimpin yang di selatan, ibu kotanya Israel. Nah, Judah dan utara dan Israel ini mereka berperang terus. Sehingga Allah menghukum mereka dengan tiga bangsa yang besar. Mesir, Kaldani, dan Assyria. Hingga istana raja mereka sedikit hancur betul-betul hancur itu pada zaman Kaisar Hadrian yang kejam yang membuat Zionis Yahudi bertebaran eksodus di muka bumi. Bukan Zionis Yahudi, Bani Israel. Tidak punya negara. Sampai tahun 1948 mereka mempelakamirkan berdirinya Israel. Ya, itu kali kedua mereka kembali ke tanah Al-Quds, ke tanah uh, Al-Aqsa. Dan itu tidak lama lagi mereka akan kembali dihukum. Mereka akan melakukan kerusakan yang kedua. Kerusakan keduanya apa? Pernyataan Donald Trump memberikan keleluasan kepada Israel untuk menghancurkan Masjidil Aqsa ini dan akan diganti dengan sinagog Yahudi. Ya, ini preview yang akan kita bahas seperti itu. Nah, maka yang tersisa dari istana Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman adalah dinding ini. Dinding inilah yang dimasuki Rasulullah Ya, langsung masuk ke Masjidil Aqsa ini melalui pintu Maghribah. Nah, di mana dinding ini ada satu dinding yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud dan Rasulullah menambatkan buruknya di sini. Maka dinding ini dinamakan Haitul Burak. Namun orang-orang Zionis Yahudi, Askenazim, menjadikan ini sebagai wailing wall, dinding ratapan. Karena cuma dinding ini yang tersisa dari istana raja mereka. Selebihnya itu merupakan pugaran. Ya, maka mereka menangisinya dan meratapinya karena tidak mendengar nasihat para nabi dan rasul mereka. Ya. Padahal dulu mereka bisa memasuki ini karena perjuangan yang luar biasa. Ya. Siapa yang memimpinnya? Nabi Yusya bin Nun. Orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Saat itu ketika sampai di Jericho, eh, Bani Israel yang jumlahnya 70 ribu orang, mereka enggan untuk berperang. Enggak untuk masuk. Karena di dalamnya ada kaum Jabarin yang gagah perkasa. Mereka malah menyuruh Nabi Musa dan Allah berperang berdua. Inna nanuhunna qaidun. Biar kami duduk-duduk aja di sini, nunggu. Nanti kasih tahu kami, SMS kami kalau sudah selesai perang. Masa kayak gitu? <laughs> Akhirnya Allah haramkan tanah Al-Quds bagi mereka. Nah, maka disitulah Nabi Musa alaihissalam bersama Harun berpisah dengan Bani Israel. Dan kepemimpinan diserahkan kepada Yusha bin Nun alaihissalam atau Nabi Joshua. Nah, di Jericho itulah terjadi peperangan yang dahsyat berhari-hari. Perang tidak selesai sampai hari Jumat. Sementara hari Sabtu haram berperang karena hari sucinya orang Yahudi. Ya, sayyidul ayamnya orang-orang Yahudi. Maka di sore harinya sebelum matahari tenggelam di hari Jumat, Nabi Yusha bin Nun berkata kepada matahari, Ya Syamsa, inna abdatullah wa nahnu ibadullah. Hei matahari, kamu ini hamba Allah. Kami juga hamba Allah. Demi Allah, kami sedang melakukan apa yang Allah perintahkan. Saya diperintahkan memimpin Bani Israel untuk memasuki negeri yang Allah janjikan, Al-Quds. Tapi jika engkau tenggelam, perang kami, tugas kami tidak akan selesai. Demi Allah, aku haramkan engkau tenggelam. Maka apa yang terjadi? Allah perintahkan pada matahari untuk diam, tidak tenggelam. Rasulullah mengatakan tidak pernah matahari terdiam karena permintaan makhluk kecuali untuk Yusya bin Nun alaihissalam. Maka apa kata matahari? Baik, aku diam tidak akan bergerak. Aku tunggu kalian berperang. Tong ting cangkul. <laughs> diam matahari saat itu ya. Nah maka disitulah Rasulullah tersenyum dan diturunkanlah uh, dibacalah oleh Rasulullah dijelaskan surat At-Takwir, Ida Syamsu Kawirat dan sebagainya. Baik, Bapak ya, Rahimakumullah.